yaitu masalah satu domanul wakil jaminan dari seorang wakil sebatas apa mandatnya Jika talifal malu fahal yahmalul wakil jika seumpama harta yang diwakilkan kepada seorang wakil lalu ternyata hilang apakah itu menjamin atau tidak menjamin dalam artian dia mengganti atau tidak. Dan al-wakilu aminun. Bahwa wakil itu dihukumi terpercaya. Bayaduhu yaitu amanah, maka tangannya itu adalah tangan amanah. Artinya ada yat doman, ada yat amanah. Kalau yat amanah itu kalau di itu hilang di tangannya tanpa ada kelalaian dan kesengajaan maka hukumnya tidak mengganti. Tapi keiyatoman ya harus Nah, jadi ada dua tangan di dalam muamalah Islamiyah. Jadi doman sama ia amanah. doman itu harus mengganti kalau ia amanah itu nggak belum ganti, asalkan dia sengaja. Maka termasuk yang yatnya amanah itu adalah wakil. Nah, wakil ini dipercaya walau karena biwadin walaupun wakilnya itu memandat, eh, mendapatkan mandat wakala itu dengan imbalan walaupun. illa zafarrata. Maka dia tidak mengganti apa yang hilang di tangannya itu. Kecuali kalau dia itu mengentengkan atau lalai. Berbuat kelalaian. Alasannya apa? Ya, nahuna ibn al muwakkal. Filiadi Karena dia itu sesungguhnya cuma sebagai pengganti aja. Dia itu hanya meneruskan apa yang diteruskan oleh wakilnya, mandat wakilnya. Dan dan al-wakala adun irfati wa mauna wa doman munafil dalik Apalagi yang namanya wakala itu adalah sebuah transaksi yang untuk membantu saja. Gitu. Kalau semua dibebankan juga kepada dia, maka ya, tidak akan terlaksana atau kontradiksi di situ. <clears throat> Wa itu wakil wakala falahu tasarruf ba'dahu. Dan kalau seumpama ada seorang wakil yang dia itu teledor di dalam wakalanya sampai harta yang diwakilkan kepadanya itu hilang. Apakah otomatis batal dengan dia itu teledor? Katanya dia tidak. Nggak batal wakalanya. Terus dibakoil izin. Walayan azilu. Karena selama belum ada pemecatan. Baik dari wakil. maupun pemecatan dirinya untuk mendapatkan wakala tersebut maka tetap berlangsung transaksi wakala itu. Wa min suwari tafrid an yudayyi'a minhu ayyadi'a minhul malu ladri kaifa doa. Dan termasuk daripada keteledoran seorang wakil kalau seumpama harta itu hilang di tangannya sementara dia tahu nggak tahu bagaimana kok bisa hilang. Nah, ini termasuk teledor itu. Harusnya dia tahu taruh di mana. Dia tahu ditelepon kembali siapa. Dia tahu eh, penjaganya itu sudah sesuai atau tidak kok malah dia e, menjawabnya dia nggak tahu, bagaimana hilangnya dia nggak tahu. Nah, itu sudah jelas, berarti dia itu seakan-akan mengada-ngada gitu. Dan itu menunjukkan akan keteledorannya. Aku Au yang semuanya saya jadikan mahal al-maudu fihi. Atau dia mengatakan, aku letakkan di suatu tempat, tapi lupa tempat mana itu. Nah, itu termasuk teledor. Karena apa? Kalau seumpama dia itu meletakkannya di tempat ya. yang sangat terjaga dan aman, pasti dia ingat. Karena kalau anda letakkan uang di mana? Pasti di selorokan, di dalam lemari, ataupun di lemari besi dan sebagainya. Gampang diingat karena dia selalu terikat kepada itu. Kok malah dia lupa di mana letakkan? Berarti kan ini menunjukkan akan keteledorannya. Kemudian yang kedua masalahnya atau fil wakala an takuna ma'lumatan walau min wajhin akad transaksi wakala itu itu harus diketahui walaupun dari satu sisi. tapi kalau tidak diketahui wakalanya itu dari sisi apa tidak diketahui alias majul maka tidak sah. Seperti apa gambarannya? Suratul Wakala al-Ma'lumah min wajin Wakal tuka fi bayi jami' amwali aku wakilkan kamu untuk menjual semua hartaku. Jadi, apa? Kalau soal tidak dikatakan semua hartaku, eh, hartaku, hartaku yang mana? Nah, tapi semua hartaku berarti meliputi semuanya, yang mana saja. Nah, jami'ayan yang ini yang menjadi eh, apa sisi yang bisa menyelamatkan ketidakketahuan itu. tapi kalau sama wakal tukah fi amwali, amwali mana? Fi mali, dalam barang daganganku yang mana? Kalau jelas. Itu nggak sah. Suratul wakal sula, Contohnya seperti apa? Wakal tu kafi kulli umuri. Aku wakilkan kamu untuk mengurusi semua urusanku. Urusan yang mana? Nah, itu nggak jelas. Yang semacam ini nggak sah. Ya Yajuzu an yuwakila biqaulihi liwakilihi boleh seseorang itu mewakilkan dengan perkataannya, dengan ucapannya kepada wakilnya. Bihaza bikam syikta. Jual ini berapapun kamu mau. Au bihaza bima Atau jual barang ini dengan harga apapun. Bima dengan harga apapun. Au bihaza kaifa syi'ta. Juallah barang ini bagaimanapun situasinya. Nah, dari di sini yang pertama itu bi hadza bimasyita, maka boleh dia menjualnya dengan harga walaupun harganya itu di bawah standar, di bawah harga. Dengan rugi misalnya Pak. Harga paling tinggi Eh, tiga puluh ribu harga paling rendah dua puluh ribu tidak ya boleh dia jual dari mulai tiga puluh ribu dua puluh tujuh dua puluh lima sampai dua puluh ribu nggak boleh kurang yang kedua obi oh, haza bimashita jual ini jual eh, barang ini dengan harga berapapun yang kamu hendaki. Nah, kalau bayang ubi tadi jual balad La biwan fahis wala binasi'ah. Jadi boleh dia menjual barang itu dengan tanpa uang yang berlaku di tempatnya misalnya. Jadi uang asing misalnya bisa. Tapi nggak boleh sampai rugi. Dan juga tidak boleh diutangkan. Tapi kalau dikatakan au bi bihadzat kaifa syi'ta, juallah ini barang bagaimanapun engkau kehendaki. Kalau bai'u a boleh dia itu menjual dengan dengan apa dengan utang boleh cicil boleh lebih waban fahis tapi nggak boleh kalau semua kerugian itu di bawah standar wala juga di nazir balad dan juga tidak boleh dengan tanpa dengan apa uang asing terus yang keempat aubi haza bimagorra wahana. wa bima azza wahana. Jual barang ini dengan harga yang paling tinggi atau paling rendah Nah, maka boleh yang menjual barang itu dengan barang. Boleh juga dengan kerugian, tapi nggak boleh diutangkan. Nah, jadi ternyata mandat yang diberikan oleh wakil kepada wakilnya di dalam jual beli itu masih terikat dengan dengan transaksi atau syarat yang disebutkan oleh oleh wakil dan itu dan direstui dalam agama. Gitu. Hanya tinggal kalau tidak jelas, maka diperjelas apa maksudnya kata-kata ini. Itu aja. Nah, tapi semua yang dimandatkan oleh muwakil, maka itu terlaksana. Yang tidak dimandatkan kembali kepada kebanyakan orang jual barang itu bagaimana. Yang kelima, yang keempat, surut wakal al-mutlaqah bil bayi. Syurut transaksi wakalah di dalam jual beli yang tidak terikat. Mana mutlak di sini adalah bi anda bi an lam tufid bisa manin wala hululin bi an lam tugayyad bisa manin wala hululin wala takjilin wala Sekiranya tidak terikat dengan harga tertentu yang menentukan harganya dia wala hululin dan juga nggak harus kontan, wala takjilin, nggak harus dicicil, wala nurdin, nggak harus dengan uang yang berlaku di kota itu. Itu wakalah mutlakoh itu namanya. Kakaulihi wakal tu kafi bayi haza. Aku wakilkan kamu untuk menjual barang ini. Jika Idza kanatil wakalah mutlaqah falil wakili an yabi awas tadi lah satu syuruh. Kalau seumpama seperti siwah tadi, aku Wakil ke kamu di dalam menjual barang ini. Itu kamu telakoh. Maka wakil boleh jual dan beli dengan tiga syarat. Yang pertama, dia bisa manil Lalu Ladugu benin fahis. Yang pertama dia harus menjualnya dengan harga standar. Kebanyakan, nggak boleh di bawah standar. Ladugu nah, benin fahis itu di bawah standar. Ayakuna dan Harus kontan. La baik la, ya-, la baik nasiah. Tidak boleh dengan cicil, tidak boleh harus kontan. Yang ketiga, yakuna binagil balad dan dengan uang yang berlaku di kota itu. Nggak boleh dengan uang asing. Walaupun itu lebih berharga, lebih bernilai. Masalah tu. jika waqalahu fi bayi taubin masalan fa ba'al wakilu atau bali nafsihi. Fahal jasih. Nah, ini banyak ini. Seseorang diberikan mandat untuk mewakili orang itu untuk menjual barangnya. Tapi ternyata yang beli dia sendiri, boleh nggak? Gitu. Jadi kasih mandat dia, tapi dia sendiri yang beli. Dan laisul baik. Walau biiznihi alam mutawat. Siapa yang harus melaksanakan gubul, siapa melaksanakan hijab. gitu. Dia sendiri yang dapat wakalah, dia sendiri yang beli. Terus belinya sama siapa? Masa belinya pada dia sendiri? Kan? Jadi misalnya apa ini handphone kan tolong dijualkan. Berapa Ustaz? 20 juta misalnya. Sudah. Ya Ustaz, saya mewakili untuk menjualnya. Akhirnya jual sama dia sendiri. Dan dia sendiri yang beli. Kasihkan duitnya 20 juta. Ah, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, solusinya gimana? Ya harus dia datang sendiri kepada orangnya dosa. Anak sendiri dia membeli. Ya sudah, kalau gitu saya jual kepada kamu harganya 20 juta. Ya saya beli. Terus kayak gitu. Kalau diam-diam saja langsung oh, ini uangnya. Jadi sekarang kan dia itu bukan dia yang beli, tapi orang lain. Dia itu hanya menjualkan. Bisa jadi dengan cara seperti itu, dia mendapatkan imbalan Nah, gitu lah. Nah, berarti kan imbalannya atas dasar apa? Gitu. Kalau dia sendiri kayak beli. Nah, jadi nggak nggak boleh nggak sah. Kecuali kalau dijual kepada anaknya yang besar, kepada istrinya, ya silahkan. Nanti orang lain kan bukan sendiri. Kecuali kalau anak kecil nggak boleh. Karena itu sama seperti dia sendiri. Lala itu baik walau biizni walaupun dengan izinnya gitu. Tapi ada gaul yang mengatakan kalau dengan izin si wakil itu sah katanya. Dan dia misalnya apa? Aku jual kepada kamu. siapa Siapapun yang beli, aku serahkan padamu. Misalnya. Nah, boleh. Walaysu idza ba'ahu li walihi li mauliya li maulihi. Dan tidak sah kalau seorang dijual kepada orang yang ditanggungnya. Nafkahnya ditanggung sama dia. lagi disowi seperti anaknya kecil, anaknya yang gila, anaknya yang idiot, alahi istamarra alaihi hadirus juga. Tidak sah. Kenapa sah kan dia sendiri yang beli. Tapi kalau anaknya besar, istrinya tidak apa. Karena orang lain. Kama gala sahibu sahabat sahabat, wajah zafil maklumi min wajhin wa yasihu ala man wakala Dan boleh di dalam akad wakala yang maklumah walaupun dari satu sisi Walasio ikrarun alaman wakala dan tidak sah ikrar itu dari orang yang mewakilkan. Walam yabih minafsi dan tidak boleh menjual untuk dirinya sendiri. Wala ibni tiflin begitu pula kepada anaknya kecil wa majnunin anaknya gila walau biizni walaupun dengan izin wakil wa aminun yaitu dianggap yatnya itu yat amanah wa tafritin domin tapi kalau dia itu teledor maka dia harus mengganti yuzalu bil azli wa ikmain wa Nah, sedangkan yang membatalkan wakalannya itu adalah kalau dia dipecat atau mecat dirinya, itu pula kalau pingsan dan kalau gila. Tujuh, layasil taufil fil ikrar. Nah, ini maksudnya tadi. Apa ikrar itu? Ikrar itu adalah ekbaru jaksin an hakim. Baik. itu adalah pengakuan Seseorang diwakilkan untuk membuat pengakuan. Nggak boleh. Harus dia sendiri yang buat pengakuan. Jadi ikhwan itu nggak bisa diwakilkan. Harus dia sendiri yang melaksanakan. Wal yamin bersumpah. Ayo tolong ini yang sumpah. Jangan percaya kecuali kalau antum ada yang sumpah sudah anda wakilkan kamu untuk bersumpah. Nggak boleh. Harus dia sendiri yang bersumpah. Sumpah itu nggak bisa diwakilkan. Dan Allah tapi ta'zimullah ta'ala. Wa ibadah. Karena yamin itu adalah bersumpah itu maksudnya adalah mengagungkan Allah seakan-akan itu ibadah. Ibadah nggak bisa diwakilkan. Kemudian wan nazar, nazar, salah bernazar diwakilkan nggak ya, sah. buat ke tolak, mentali tolak dengan suatu sifat diwakilkan nggak sah. Walian, lian, lian, Alhamdulillah menuduh istrinya berbuat selingkuh wal ibra membebaskan utang wa syahada bersaksi siapa saksinya saksinya itu diwakili oleh seorang seseorang gimana hukumnya enggak sah harus dia sendiri yang saksi wal ila suami bersumpah atau tidak menyetubuhi istrinya selamanya atau lebih dari 4 bulan. Itu ila namanya. dihar seorang suami melakukan dihar kepada istrinya. Menyerupakan bagian tubuhnya dengan bagian tubuh ibunya. Dengan maksud tujuan menceraikannya itu maksudnya tapi dengan kata-kata yang menyakitkan Surah yang ke-8 law da'a annahu wakilu Zaidin fala yusaddaq illa bi bayyina bi Kalau semua ada seseorang datang, nah ini kan banyak modus-modus atau kronologi yang digunakan oleh penipu-penipu. Saya datang mewakili pulang misalnya. Saya kepada kamu untuk mengambil laptop, mengambil handphone, menjual ini, menjual itu dan sebagainya. Gimana hukumnya? Katanya laisan yusaddaq gila baina. dan percaya kecuali harus ada baina. Baina itu orang saksi. Dan wakalatihi dan wakalahnya itu. buat aja Wa tajuzu tuh in waqa'a fil qalbi itu Tapi boleh muamalah dengan dia boleh kalau dia itu percaya. Tapi kalau seumpama terjadi sesuatu jangan salahkan karena agama sudah mengatakan kalau ada orang yang mau wakil jangan percaya kecuali ada saksi. Nah, tapi kalau kamu percaya sama dia nggak apa Tapi jangan sampai salahkan agama gitu. Agama itu selalu misi dan visinya itu aturannya itu menjaga kita supaya tidak bangkrut, tidak rugi, aman, sejahtera. kalau saja seperti ini, bang, jadi sudah dikatakan nggak boleh dipercaya orang yang mengaku sebagai wakil. Gitu. tapi dia melakukannya, dia percaya, bertransaksi dengannya, akhirnya benar-benar dia itu ditipu. Gimana aku Maksud? salah sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala. dalam tadi Al-Hikam Bagaimana Hikam? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال سهل بن عبد الله الدستوري رضي الله عنه اجتمع الخير كله في هذه الأربع حصال telah berkumpul semua kebaikan dalam empat macam sifat ini. Wabiha dengan empat itulah Sorol abdalu abdalan jadilah wali abdal itu menjadi wali abdal. Apa wali abdal? Wali abdal itu adalah 40 orang. Jadi tingkatan wali itu yang pertama paling tinggi itu adalah Sultanul Aulia. Di bawahnya Sultanul Aulia ada imaman, dua imam. Di bawah dua imam ada tujuh kutub. Di bawah tujuh kutub ada 40 abdal. Di bawah, di bawah 40 abdal ada autat 200 orang. Nah, kemudian tingkat-tingkat selanjutnya setiap wali itu ada tingkatannya tersendiri karena wali itu mewakili 124 ribu nabi. Ada yang seperti Nabi Musa, ada yang seperti Nabi Yunus, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Gitu. Yang paling sempurna dialah yang menjabat sebagai rajanya wali, betul Ghos. Nah ini katanya seseorang yang menjadi wali abdal itu nggak mudah untuk mencapai menjadi wali abdal yang hanya 40 orang di dunia itu. Kecuali apa? Ikhmasul botun. Lapalkan perut. Wasomat. Banyak diam. Wal khulwa. Banyak uzlah atau menyepi. Wasahar. Banyak bangun malam. Gala syair wa jama'ah binadzumihi berkata seorang penyair dan mengumpulkan empat hal itu semuanya dalam naldomnya. Yang menyerumu manazilal abdali barang siapa yang menginginkan kedudukan para abdal min ghairi qasdin minhu lil amali la lil amali lil amali tanpa ada tujuan darinya untuk berbuat. Jadi mereka itu berbuat seperti itu. Kenapa kamu itu tidak kumpul sama orang? Kenapa kamu suka puasa? Kenapa kamu cuma bangun malam? Jawabannya sudah jadi abdal. Enggak, bukan itu. Nah itu melakukan kata Allah Ta'ala. Cuman inilah diantara empat unsur sukses seseorang itu menjadi seorang wali abdal itu maksudnya. Datat ma'an fiha. Gulta min ahliha. Datat ma'an jangan kau merasa rakus tamak fiha. Kan? Gulta min ahliha bagi dari orang-orangnya. In lam tuzahimha tuzahimhum alal ahwali. Jika kalian itu tidak ikut serta di dalam apa yang mereka lakukan daripada hal-halnya. Baitul wilayati Gassamat Gussimat arkanuhu Jadi rumah kewalian itu Bagi seseorang itu sudah jelas Sudah dibagikan rukun-rukunnya Sadatu fihi minal abdali Pemimpin-pemimpin kami di dalam rukun itu Dari makam abdal Mabaini, apa itu empat, empat rukun itu? Mabaini famtin, antara diam. Wa zalim uzla. Daimin, selamanya. Walju, rasa lapar. Wasahar, bangun malam. Apa? An-nasi, bangun malam yang yang membersihkan, yang menjaga al-ghali yang mahal. Jadi empat itu menjadi sebab para abdal itu menjadi para abdal. Yaitu banyak lapar, banyak diam, banyak udlah, dan banyak bangun malam. Terus, Kaifa yasyiku qalbu suratil akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana akan cemerlang, tanpa yasyruk, jadi tampak di Fi suratil akwan. Di dalam hati suratul akwan gambaran dari alam semesta. Muntabi'atun fi mir'atihi yang terjadi atau terlaksana daripada tabiatnya itu. Am kaifa yarhalu ilallah. Ataupun kalau itu nggak jelas, dijelaskan lagi bagaimana seseorang itu akan berangkat kepada Allah Taala. bahwa makilun bisyahawatihi. Padahal dia itu masih terbelenggu dengan syahwatnya. Gak jelas lagi. Diperjelas. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati wa bladihi. Bagaimana dia itu rakus atau berkeinginan untuk masuk ke dalam hadratnya Allah selama sementara dia belum bersuci daripada janabah goplahnya. Kurang jelas? Jelas lagi. Am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min min hafawatihi. Atau bagaimana dia itu berharap untuk mengerti dengan rahasia-rahasia yang berdetail sementara dia tidak bertobat daripada kesalahan-kesalahannya. Nah, ini semua ini penjelasan daripada yang pertama. Apa itu? Kaifa yashukul busuratil aqwa mutabi'atut fimir adili. Nah, bagaimana akan tampak semua alam semesta ini dan hakikatnya itu tampak di dalam hatinya itu. Kalau seumpama dia itu belum belum bisa melaksanakan itu semuanya seperti yang disebut tadi. Al-jamu baina dindain mahal. Jadi kita itu melihat suatu bentuk alam semesta tanpa alam semesta. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita mau lihat bentuk kita. Tanpa sesuatu yang makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya nggak bisa. Kita bisa melihat wajah kita dengan kaca. Jangan ya kaca itu termasuk makhluk Allah ciptaannya. Nah, ini maksudnya. Maksudnya dia itu membuat sesuatu gambaran, bentuk kepada kita. Bahwasanya sesuatu yang besar itu didapatkan oleh seseorang itu setelah pengorbanan yang berat. Nggak mungkin tanpa ada pengorbanan. Mudahnya itu seperti itu. Nah, oleh karenanya, beliau mengatakan demikian. Al-jam'u bainadidain muhal. Mengumpulkan antara dua hal yang saling kontradiksi Itu nggak bakal tercapai. Dia itu pendek dan tinggi. Nah, gimana mungkin seorang itu sifatnya pendek dan tinggi? Kalau nggak pendek, dia tinggi. Dia itu warna kulitnya itu hitam dan putih. Mana mungkin dia? Dia itu bentuk wajahnya itu cantik dan jelek. Nah, bagaimana mungkin kalau cantik ya? Cantik. Kalau jelek ya gak cantik. Kalau cantik gak jelek. Kalau jelek ya agak cantik. Jadi nggak mungkin. Kajima'il haraka wasubun. Seperti berkumpulnya antara gerakan dengan diam. Kalau diam, ya nggak gerak. Kalau gerak, ya nggak diam. Nggak mungkin berkumpul antara dua sifat yang saling kontradiksi itu. Wanur wadulma. Cahaya dan kegelapan. Nggak berkumpul. Kalau cahaya, ada cahaya pasti terang. Kalau nggak ada kalau gelap pasti nggak ada cahaya. Gak mungkin berkumpul antara dua hal itu. Wahadil asya di zakar mu'alif. Inilah yang dimaksudkan oleh mu'alif tadi. Rahimahullah taala adat la tajami. Sesuatu yang ketradisi tidak akan berkumpul. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik urusan dohir maupun urusan batin. Baik urusan manusia biasa maupun urusan para awliya. sama saja. Baina inna kalau qalbi binuril iman wal yakin karena yang namanya cahaya itu cemerlang. Tampak. Isyraq itu apa? Terbit dengan cahaya. Itu dengan dengan apa? Dengan nur iman. Ada orang mengaku sebagai seorang wali tapi dia kafir. Tidak mungkin. Baik. Ada seorang ngaku dia seorang wali tapi dia seorang ahli maksiat. Nggak mungkin. Sebagaimana nggak mungkinnya antara dua sifat yang saling bertolak belakangan bersatu padu. Nggak mungkin itu. Baina isyakal kalbi binul iman wal yakin mudaddan lidzulami allati istaulat alaihi min rukun ila aghyar wal aqwan wa timadihi alaiha. Karena yang namanya tampaknya hati itu dengan cahaya itu dengan nur iman dan nur yakin. Dan itu sama sekali bertolak belakangan dengan kegelapan dan kezaliman serta kesesatan. Alati taulat alaihi yang menguasai min rukunihi ilal awyar dari kecondongannya itu kepada selainnya wal akwan begitu pula daripada alam semesta buat imadi alaiha dan kecondongannya kepadanya Wal masir ilallah, jalan menuju Allah itu yaktahu akobatin nafas. Yaitu memutuskan segala hal yang menjadi cita-cita yang diharapkan oleh jiwa. Gak ada harapan itu gak ada sama sekali. Karena melakukan ini ibadah supaya orang itu tunduk kepadaku. Nah itu nggak nggak bakalan akan mencuatkan cahaya keimanan di dalam hatinya Gak mungkin. Gitu. Harus karena Allah. Itu artinya al-masir ilallah taala dan biqati aqabati nafas mudadatan lil atiga lil atiqal bi habsil hawa wa syahwat jadi harus melepaskan diri daripada jeratan hawa dan jeratan nafsu wa hadatillah al-muqtadiyah li taharati dakhil dan masuknya seseorang kepada hadrat Allah ia menuntut orang itu harus suci dulu. Yang mau masuk ya harus suci. Wanazahatihi dan bersihnya dia daripada hal-hal yang bertolak belakangan mudadun lima huwa alaihi min janabati ghaflatihi baik dari janabah kelalaiannya adalah muqtadaha al-iqsa yang tujuannya itu akhirnya itu adalah iqsa itu menjauh jauh-jauh bukan cuma dekat dan dulu sih seneng banget, sekarang nggak terlalu senang. Lalu dia ngaku wali, belum, belum. Sampai benci kepada sesuatu yang sifatnya itu diserangi oleh hawa nafsu gitu. Waduhul hadratillah al-muqaddir taharati dakhil wa nazati mudadun lima huwa alaihi min janabati ghafalati allati mutata al-iqsa wal-ibad. Wa famu daqaiqil dan berusaha memahami rahasia-rahasia secara mendetail. Dakik itu yang, yang sulit untuk dipahami dari sebuah rahasia, dari rahasia-rahasia yang sangat terperinci, rahasia-rahasia yang sangat mendetail, rahasia-rahasia yang sulit untuk dipahami. Al-mustafad minat taqwa yang semuanya itu didapatkan karena berkat ketakwaan mudadun tidak mungkin itu betul-betul belakangan, isra al maasi bagi orang yang selalu berbuat maksiat dia mengaku dia tahu dengan hakikat sesuatu. Ya. Memahami dengan arti sebuah rahasia. Tapi dia sendiri seorang yang bermaksiat tidak mungkin. Wal ibad. Dan alal ma'asi wal hafawat. Hafawat kesalahan-kesalahan. Wa ilaihi bi biqaulihi azza min qail. Maka inilah arti sesungguhnya dengan firman Allah Ta'ala. Wattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, nanti Allah saya akan memberikan ilmu kepada kalian. Jadi jalannya itu apa? Sebabnya itu apa? Sebabnya itu adalah bertakwa kepada Allah. Jadi nggak mungkin ada yang tidak seperti itu. Ada orang dapat ilmu laduni tapi ahli maksiat nggak mungkin. Silahkan cari di mana dari zaman Nabi ada sampai ahli kiamat nggak ada. Memang dikecualikan satu hal. Apa itu? Seorang yang majdub. Majdub itu beda dengan orang yang bodoh. Majdub itu beda dengan orang ahli maksiat. Majdub itu kalau tampaknya kelihatannya berbuat, berbuat maksiat, dia tidak merasakan kenikmatan. Bukan seperti orang ahli maksiat itu. Nah, jadi ada ciri-ciri juga yang membedakan antara ahli e, maksiat dengan wali majdub. Jadi wali majdub itu memang ada dan dia bisa mendapatkan e, pada dirinya kesalahan-kesalahan, pemaksiat bahkan. Tapi harus dibedakan seperti Nabi Allah Hidir ketika terjadi ketika bertemu dengan Nabi Musa. Itu kan hakikat dengan syariat bertemunya. Hakikat itu itu kualian. Yang banyak terjadi hakikat itu terlaksana kepada seorang yang wali majlub. Karena wali yang salik, wali yang salik itu yang bukan majlub. Dan itu harus dengan amandemennya, yaitu apa syariat. Nah, tapi kalau wali majdub, nah itu dia bebas. Nah, tapi kebebasannya itu tidak sampai mengeluarkannya daripada syariat. Ya. Dia tidak menikmatinya. Dan akhirnya ada wali majdub, tapi dia menikmatinya. Nah, itu salah itu dua wali majdub. Nah, makanya kan disebutkan oleh seorang penyair, Iza ra'aita rajulan yadiru au fawqal ma'i qad yasiru wa lam yakun muttabi'an lirusli fa innahu mustadrajun au bitni. Kalau kamu melihat ada seseorang yang terbang di atas udara, berjalan di atas air, tapi engkau perhatikan dia tidak berjalan dengan sunnah-sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi maka ketahuilah itu bukan sebuah karomah, bukan sebuah kualian, tapi itu adalah istidraj. Yang memang sengaja Allah berikan kenikmatan semacam itu, guna apa? Guna dia itu tambah terjerumus ke dalam dosa lebih dosa. Atau itu adalah binti, binti itu seperti sihir itu eh, Jadi kalau semua ada seorang yang dikenal dengan wali majnun, dia melakukan sesuatu yang sifatnya itu maksiat, maka kita ada sebuah eh, teknik atau rumusan untuk menyikapinya. Nah, itu seperti yang disebutkan oleh Ibnu dalam syairnya. Salam li Allah fi kulli mushkilin. Ladaika. Ladihim wadihun bil Hendaknya kalau terjadi sesuatu yang kamu itu susah untuk menalarnya. Susah untuk menerimanya. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh para wali-wali majlub itu. Maka serahkan kepada Allah. Jangan kamu urusi. Dan jangan kamu terbawa Jangan kamu ikuti. Ah, gitu. Wali itu nggak bisa diikuti. Wali yang bisa diikuti itu ada wali salik. Ya? Wali maju nggak bisa diikuti. Wali maju itu dia itu karena cintanya kepada Allah mengalahkan segala-galanya sampai nalarnya pun tidak terpakai. Nalarnya pun tidak terpakai. Kayak orang gila, nah, itu kan akalnya kalah, sehingga akalnya tidak terpakai. Nah, wali majdub itu, dia bukan akalnya hilang, tapi nalarnya nalar kemanusiaan, nalar hawa nafsunya, nalar hawa nafsunya itu hilang. Kenapa? Lebih merasakan kelazatan nikmat berkumpul dengan Allah itu sebabnya. Sehingga dia tidak merasakan yang namanya e, kelezatan seperti yang umumnya orang merasakan. Nah, gitu. dia bersama Allah di makamil fana. Nah, itu yang semacam itu nggak bisa ditiru, jadi tiru. Tapi dia sendiri melakukannya kalau kita perhatikan, nah, dia tidak menikmati. Nah, gitu. Nah, seperti Nabi Hidir Ya ketika membunuh anak kecil itu, itu kan kepalanya dipatahkan sama dia. Apakah dia merasakan nikmat? Tidak merasakan nikmat. Ketika dia itu membocorkan eh, perahunya orang miskin yang justru membantunya menyeberang kok malah dibocori dan dia nggak kesian kesian tapi karena dia tahu dengan apa yang terjadi dia nggak kesian dia senang malah karena nanti dia orang itu senang nanti. Semua kapal dirampas, kapal dia tak tidak pernah dapat. Nah itu yang dilakukan Nabi Khidir itu adalah yang dilakukan oleh para wali majlub itu. Jadi nggak bisa ditiru. Wali majlub itu nggak bisa datangi. Wali majlub itu punya hal sendiri. Fem, wali majlub itu halnya bukan sama manusia, halnya sama Allah SWT. Jadi keliru kalau semua orang datang. Kalau dia yang datang kita hormati, kita muliakan. Gak usah minta doa. Karena doanya dia itu tergantung kepada moodnya. Kalau lagi moodnya enak, ya dia bisa berdoa dengan doa yang wajar. Tapi kalau moodnya nggak enak, kamu doakan mati gimana? Doakan miskin gimana? Kamu minta doa supaya dikayakan. Tapi akhirnya dia lagi mood nggak enak. Semoga kamu miskin selama-lamanya. Miskin terus. <laughs> Nah, gitu loh. Jadi <clears throat> kalau mau minta doa, doa kepada wali yang salib. Bukan wali yang maju, gitu. Wali maju itu dihindari tapi kalau dia datang, jangan menghindar. Tapi kita menghindari itu datang kepadanya. Bukan wali matub itu digeruduki. Sekarang banyak wali matub itu malah nih. <coughs> Mau ambil keberkahan, silahkan. Kalau dia datang, ya ada. Berkah, kita bantu dia, silahkan. Tapi jangan kita itu mendekat untuk mencari sesuatu darinya. Karena dia nggak punya apa-apa. Dia yang ada itu cuma mahabbatullah aja. Gitu. Jadi kalau semua takutnya kita itu nggak tahu dengannya. <coughs> nggak tahu dengan perilakunya, nggak tahu dengan adat kebiasaannya. Akhirnya dia marah. Kalau dia marah, susah kita. Karena nalarnya nggak sama dia. Nah, kita melihat ada murid kita yang tidak <coughs> baik perlakuannya. Tapi kita seorang yang arif, yang bijak. Ya kita maafkan sekali, dua kali kita maafkan. Dan tidak kita doakan yang tidak baik. Nah, tapi kalau ketika orang gila, lihat coba orang gila itu. Orang gila dulu waktu dia itu masih nggak gila bijak. Mau melakukan sesuatu pikir dulu, tapi kan setelah gila masih pikir lagi. Untuk dirinya saja nggak dipikir dia telanjang saja, nggak mikir-mikir lagi. apa gitu orang lain. Gitu. Nah, begitu pula seorang majdub itu bukan seperti orang gila, tidak. Tapi nalarnya itu dikalahkan dengan mahabbahnya. Nalarnya itu ada. Dan setiap wali harus wali majdub. Cuma wali majdub itu kalau dia itu syariatnya kuat, wali majdubnya sebentar. Harus melewati itu tahapan wali majdub itu. Tapi kalau syariatnya lemah, wali majdubnya lama. Bahkan bisa jadi sampai seumur hidupnya jadi wali majdub dia. Itu kalau syariatnya lemah. Nah, jadi tergantung pada syariatnya dia. Jadi seperti itu. Walamma ruya fi ba'dil ahbar Man amila bima alim awrathahu Allah warathahu Allah ilma ma ya'la Barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang diketahuinya, maka niscaya Allah Ta'ala akan mewariskan untuknya ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Maksudnya apa? Ilmu lagu ini Kala Yahya bin Mu'in, rahimahullah Ta'ala, iltaqo Ahmad bin Hanbal wa Ahmad bin Abil Hawari. Faqala, Ibn Hanbal li Ibn Abi Hawari, "Ya Ahmad, hadithna bi hikayatin sami'taha min asa min ustazika Abi Sulaiman." Wahai Ahmad bin Abil Hawari, sama-samanya Ahmad namanya. Satunya Ahmad bin Abbas, satunya Ahmad bin Abil Hawari. Beritahukan aku atau ceritakan kepadaku tentang cerita yang pernah kamu dengar dari gurumu Abi Sulaiman Pagola maka dia berkata ya Ahmad guru subhanallah bila bin, katakan subhanallah tanpa kamu heran pada sesuatu katakan subhanallah tatkala kamu tidak heran kepada sesuatu kan kebaikan dari ketika melihat sesuatu yang mengherankan dia menajukan subhanallah Nah, dia katakan, katakan itu sebelum kamu itu merasa heran pada sesuatu. Fadhallah Ibn Hambal, subhanallah. Why? Eh? Wa tawwalaha bila ajab. Dia katakan, subhanallah, tanpa ada sesuatu yang mengajarkan. Fadhallah Ibn Abil Hawari, Samita Abu Sulaiman yaqul, "Idza taqadatin nufusu ala tarkil asam, jalat bil malaku bil bil malaku." Wa adat ila zalika hikmah min ghairi an yu'addi ilaiha alimun ilman. Kata Imam Abi Ibn Abi Hawari, aku pernah mendengar guruku Abu Sulaiman dia berkata, jika seorang jiwa itu telah meyakini untuk meninggalkan semua dosa, maka akan tampak kepadanya malakut. Jadi ala, alamun muluk sama alamun malakut. Nah, alamun malakut itu alam yang atas, malak muluk yang di sini. Malakut. Nah, terus Wahadat ila zalikal abdi bitaraib. Nah, kemudian akan kembali karenanya dengan suatu ilmu-ilmu yang terkait dengan hikmah yang sulit untuk dipelajari. Mewari anyu adi ilaiha alimun ilman dan tanpa melalui proses orang alim menjadi orang alim tanpa melalui proses yang disebutkan dan diajarkan orang alim artinya apa? Jadi prosesnya itu ilmu laduni itu bukan proses belajar ilmu biasa. Ilmu laduni itu prosesnya itu langsung kun fayakun langsung mattakhadallahu waliyan min jahilin. Fa idza takhadallahu waliyan min jahilin la'allamahu. Kalau Allah Ta'ala tidak pernah mengangkat seorang wali dari orang bodoh. Kalau semua harus ada yang diangkat. Wali yang bodoh, maka Allah SWT akan mengajarkannya dulu, baru dia itu diangkat jadi wali. Nah, jadi seperti itu. Orang kalau dibuka Allah Ta'ala dengan ilmu laduni, maka pertama kali sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahab Asy'arani, Imam Abdul Wahab Asy'arani. Pertama kali seorang itu dibuka dengan ilmu laduni, malah pertama dia akan mendapatkan 15 ilmu. Paling rendahnya ilmu itu dia tahu dengan jumlah pasir yang ada di dunia semuanya. Apalagi nah, manusia, tempat ini ada berapa manusia yang dia paham. Nah itu ilmu yang akan diajarkan oleh Allah Ta'ala ketika seorang mendapatkan ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu dengan apa didapatkannya? Dengan jiwa itu sudah tidak lagi condong kepada dosa. Menjauh daripada dosa. Tapi kalau selama kita itu masih membohong-bohongi Allah. Apa artinya membohong-bohongi Allah? Itu kan sebuah istilah kata yang digunakan oleh orang yang dekat kepada Allah. Para aulia, para solihin. Jadi kita itu banyak yang tertipu. Ya. Makanya kan Allah sendiri mengatakan orang-orang yang suka bermaksiat itu disifati dengan apa? Alladzina asyrafu ala anfusihim mereka menjerumuskan diri sendiri. Heh, Dikiranya dengan menipu dia banyak uang. Dikiranya dia melakukan dosa, dia akan mendapatkan sebuah kedudukan. Padahal itu semua salah. Allah Ta'ala itu, Inna Allah kana alaikum raqiba. Apa yang kita lakukan itu pasti diganjar. Kalau kita itu menanam kebaikan pasti bahagia. Kalau dia menanam dosa dan keburukan pasti sengsara. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Kontradiksi tadi disebutkan Balantai Balanta jilali sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Enggak ada bisa berubah. Enggak ada bisa mengganti. Kalau Allah berkata seperti itu, ya itu sudah terjadi sampai hari kiamat ya itu. Jadi jangan berharap kita membohongi suami sekali, dua kali, tiga kali terus kita mau jadi orang yang dekat pada Allah. Enggak bakal. Eh, jangan berharap kita itu berani pada suami menantangnya, mengangkat suara kepadanya, minta cerai dan sebagainya. Kemudian kita itu akan menjadi solihah, ya. Jangan ya, bakalan. Apalagi sampai lebih dari itu. Mau dijadikan walinya. Mau dapat ilmu laduni dan sebagainya. Ya enggak bakalan. Nah, jadi harus yang namanya maksiat. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu harus dia benci. Bukan dijauhi. Benci. Nggak cukup jauh. Jauh nggak cukup. Karena masih dekat kepada kecondongan hati berbuat dosa. Harus benci. Kalau sudah benci itu udah jauh sekali. Karena nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena benci. Seperti apa? Nanti seneng nggak sama api? Hah? Tenang dalam api? Kalau api yang membakar, yang membahayakan, gak tenang. Coba dekatkan tanganmu dengan api, gak mau. Dipaksa pun gak mau. Harus seperti itu. Baru kamu akan mendapatkan yang semacam ini. Nah, tapi kalau semua biasa bohong, biasa menipu, biasa berkata begini dan sebagainya, yang merendahkan suami. Masalahnya yang ngasih makom itu bukan suami. Yang ngasih makom itu Allah. Dan Allah itu yang mengawasi. Allah kan 'alaikum raqiba. Suami tidak mengawasi. Suami tidak faham. apa yang dilakukan oleh istri tidak faham. tapi Allah yang faham. Masalahnya Allah pula yang memberikan sebuah ganjaran. Apa Allah bisa ditipu? Tidak bisa ditipu, suami bisa ditipu. Inilah orang yang suka menipu ini, orang yang bohong-bohongnya Allah <laughs> Misalnya dengan seperti itu dia itu akan menjadi orang mulia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Uh, makanya Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran, Hada yang kau sadiqina sidquhum. Ini adalah hari. Orang yang jujur itu pasti dia akan mendapatkan kejujurannya itu ternyata membawa kebaikan. Dan kebohongannya dulu itu tidak membawa kebaikan, menjerumuskan dia. Yang menanggung dosanya siapa? Dia sendiri. Yang menanggung akibatnya? Dia sendiri. Yang menanggung dampaknya? Dia sendiri. Yang menanggung imbasnya? Ya dia sendiri. <laughs> Bukan siapa-siapa. Siapa salahnya? Yang berbuat siapa? Kok ini disalahkan suami? Kok salahkan keluarga, kok salahkan orang tua. Yang berbuat siapa? Kamu kan, ya udah kamu yang harus menanggung. Jadi yang berlaku itu di dunia itu seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Ngomong, hati-hati. Mengambil, hati-hati. Bertindak tanduk, hati-hati. Berbicara, hati-hati. Bisa jadi itu adalah termasuk yang menyinggung perasaan orang. Hati-hati, itu ada imbasnya. Itu ada dampaknya. Itu ada akibatnya. Itu ada fem, eh, sebuah balasannya dari Allah Ta'ala. Bukan dia yang balas. Bukan wali itu yang balas. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam hadisnya, Man adali walian fakat azinduhu bil harap. Siapa yang, yang bermusuhan siapa? Dia memusuhi, yang membahas permusuhannya seseorang dengan wali Allah itu siapa? Wali itu? Enggak. Allah. Nah, itu dalam segala hal, umum itu. Dalam segala hal. Jadi kalau seumpama kita itu bermusuhan dengan wali, siap-siap bermusuhan dengan Allah. Kalau kita itu berani mencelakai, membohongi, melanggar, membantah suami, harus berani untuk mendapatkan balasan dari Allah. Itu maksudnya. Kalau kita sudah melecehkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain dengan perkataan, dengan tindakan, apapun yang lain ataupun yang lainnya, nah, harus siap mendapat balasan dari Allah. Allah yang balas bukan dia. Oleh karenanya kan di sini yang baik itu adalah semuanya haknya orang kita laksanakan. Hak kita minta-minta sama Allah. Gak usah kita minta balasan kepada manusia. Manusia bisa buat apa? Kita ngajar, minta balasan manusia. Berapa yang ngasih uang amalnya? Kita. Kita amal, tapi eh, minta sama Allah. Kalau kita tergantung kepada balasan Allah, balasan manusia sedikit. Walaupun sebuah balasan yang tidak baik itu sedikit. Misalnya apa? Ada orang nipuk kita sengaja, kita timpuk juga. Boleh. Tapi balasan kita kepada dia itu ya paling nimpuk saja. Tapi Allah yang balas dia. Habis. Bukan hanya ditimpuk. Tapi lebih daripada itu dihinakan, direndahkan. Ada tambahan-tambahannya. Itu pula kalau kebaikan. Eh, ada orang kita berbuat baik pada orang lain berharap kita mendapatkan balasan dari dia ya. kita ngasih handphone harapannya ngasih handphone yang lebih bagus cuma segitu doang kalau Allah yang balas berapa yang dapat bukan cuma handphone tapi lebih daripada itu kebahagiaan kesenangan kemudahan kesejahteraan terus keamanan kita dapatkan semua nah itu loh jadi kalau kita itu mau bertindak sesuatu dipikirkan dahulu kenapa ada zat yang membahas ini sehingga pantas kalau Nabi benar sehati eh, umatnya dengan sebuah nasihat yang sangat kompleks, universal. Kalau kita pikirkan dan kita indahkan. Apa itu? Nabi SAW bersabda, uh, Al-birru la yablah. Wa zamba la yuksa. Wa daya la yamud. Fafal masjid, fafakama tadinu, sudah. dari situ nasihat yang simple. Tapi itulah, hakikat hidup kita ya seperti itu kebaikan tidak akan sirna. Dosa tidak mungkin dilupakan. Zat yang mau menuntut balas. Allah. Bukan manusia. Allah. Tidak akan diam. Tidak akan ngantuk. Tidak akan lalai. Selalu mengawasi. Selalu mencatat. Selalu siap membalas. Kalau kamu tahu tiga hal itu silahkan lakukan apa saja. Bebas kamu melakukan apa. Melakukan dosa silahkan. Melakukan kebaikan silahkan. Melakukan ketaatan silahkan. semua padakan silahkan. Tapi ingat, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kalau kita itu melempar ke atas, kembalinya ke mana? Bawah. <laughs> Jadi kita melempar batu. Lalu kita kelempar dengan batu. Ya salah sendiri. Eh, siapa salahnya? Kenapa kamu lempar? Nah, gitu. Nah, jadi ingatlah kita tidak tergantung pada orang lain. Ketergantungan kita hanya pada Allah. Eh? Allah yang balas Allah yang memberikan kebaikan, Allah pula yang memberikan keburukan. Bukan manusia, bukan suami. Nggak perlu itu perhatian suami, nggak perlu. Eh, yang namanya pemberian suami nggak perlu Allah yang memberikan semuanya. Yang menggerakkan hati suami baik, hati suami itu senang, hati suami bahagia itu Allah semuanya. Nah, cuma kita itu bermuamalah dengan Allah bukan dengan manusia. Nah itulah. Eh. Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis risalah ini ya. Sampai so, kemana kemarin? Satu empat delapan. Mana? ke tahun eh, halaman berapa? Rumah berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa kana wa asyara sayyiduna Nadim nazim bi qawlihi imamun jami'un asla aslun di asya' fi tariqi mufarra'in. Ila anna sayyidina Muhammad bin Ali al-Mazkur mujma'un Majmu'ul mawjudin al-an min asad al-madhkurin al-ba'alawi di jami'il buldan wa aqabahu min ibnaihi Ali Abi Sayyidina wa Ustaz Syahin Al-Faqi Muhammad wa min alubi yang masyhur di Amil Faqi wa hum asya wa yu asya masyaih ahli syariah وهذه الطريقة للحقيقة وهم القوم كل القوم الذين رأوا رووا حديث السيادة مسلسلا بالسلالة بسلالة عن صاحب الرسالة وكيف لا وهم النتيجة التي مقدمتها الوسيل والبتول فلا غروة إن زكت الفروق لطهارتها لطهارة هاتيك الأصول Laisa minhum illa man hadha bahral fadail wa lajjata ababiha ila an yantahi ila madinati ilm wa babiha syi'ran. Jadi kita masih berbicara tentang Sayyidina Fakir Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dia katakan bahwasanya beliau ini adalah seorang syekh yang mencapai kepada martabat masyarakat. Dia juga seseorang yang termasuk yang meriwayatkan hadis siadah yaitu al-musalsal bisilah bisulala jadi ada hadis yang rantainya itu keemasan itu dari cucu-cucu Nabi SAW yang meriwayatkan dan mereka para cucu Nabi itu dari kalangan masyarakat mereka itu adalah natija apa natija hasil baik buah daripada asal usul atau kakek moyang yang baik. Bagaimana tidak? Asal usulnya itu adalah Al-Wasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wal Batul Sayyidina Fatimah Fatimah Zahra. Pada gerua jadi tidak tidak aneh. Kalau seumpama furuknya itu baik, fem, unggul, karena apa? nya juga unggul. Seperti dikatakan, Macan tidak melahirkan kecuali macan juga. Kucing tidak melahirkan kecuali kucing juga. Ular tidak melahirkan juga ular kecuali ular. Bidul wujuhi kalimatun ahsabuhum Syamul unufi minat dirazil awwali Wajahnya itu putih-putih Kemuliaan keluarganya itu sangat mulia Sedangkan harumnya Baik harum atau e, mencium keharuman keharuman mereka itu minat awali karena deretan awalnya. Mantal komin home. Lagab tasayidahum. Mitlan nujumi lati yasri biha sehari. Siapa yang kau temui dari mereka? Apa itu? Tagul. Kamu akan berkata, itu sayyidahu. Aku telah bertemu dengan pemimpin mereka. Siapapun yang ditemui oleh kamu dari mereka, kamu akan katakan, aku telah bertemu dengan tuan mereka. Mislan nujum, seperti bintang ke bintang. Alati istri bihasari yang menular. Biasan cahayanya itu kepada yang lainnya. Walillahi daru Syekhin Abdullah bin Abdul Haddad. Eh, lillahi darru itu artinya sebuah sebuah pujian kepada Allah. Di mana Allah Taala yang menjadikan Sayyidina Abdullah terbesar itu karena apa? Susu. Air susunya siapa? Ibunya. Tapi milik siapa? Milik Allah yang menjadikan dia sampai cemerlang mempunyai sebuah qasidah semacam ini. tidak. Gitu. Walillah darru qail itu seperti itu artinya. Sahibun Nadam rahimahullah ta'ala wa sahibu mirbat imamun jami' tafar'a minhu aslu kulli imami Ahmad bin Ali sahib Mirbat. Ulaika wa wurratun nabi wa rahtihi wa uladuhu birragmi lil muta'ami. Yang yaitu menjadi cabang dari asal yang yang baik itu asal daripada setiap pemimpin. Mereka lah waris Nabi dan keluarganya serta anak-anaknya birragmi lil muta'ami apapun yang terjadi walaupun orang nggak suka dengan apa yang terjadi Warisum fina wa fina uluhum. Fem. Warisan mereka itu ada di antara kami. Dan di dalam diri kami ilmu-ilmu mereka. Wa asraruhum, begitu pula rahasia-rahasia mereka ada di antara kami. Falias al Tanyalah kepada bertanyalah hendaknya orang yang ragu akan hal itu. Idza jaa bisidq alladhi huwa silmun ila kulli khairin nala kulla marami. Barang siapa di antara mereka yang datang dengan kejujuran, dan itu merupakan sebuah syarat utama ila kulli ila kulli khairin nala pada semua kebaikan apapun jalannya dia akan pasti mendapatkan apa yang diharapkannya dan dicita citakan wa kam hikmatan anhum wa hukmin wa kam wa kam nawamis gahrin litughati rawami berapa banyak kata mutiara dari mereka dan juga bukan hanya kata mutiara tapi hikam, wakam-wakam dan banyak lagi daripada contoh-contoh mereka yang e, gohar itu ditekan orang-orang yang berdosa itu karena mereka yuriduna ayyatu biafwahi zuwarihim mereka itu ingin memadamkan dengan mulut-mulut e, penista mereka atau dosa mereka masabih nur buat mahak dan mahattab lidulam. Mereka itu adalah sebuah cahaya yang sudah menghilangkan segala macam kegelapan. Minat salafil madina wal khalfil ladhi zakarna kiram akibat dikirami. Mereka dari salaf yang dahulu sampai kepada yang belakang ini. Kami sebutkan mereka itu adalah orang-orang mulia yang lahir daripada orang-orang yang mulia Wa inna ala atharihim wa sabilihim dan kami alhamdulillah berada di dalam bekas mereka dan jalan mereka. Wa manahnu an haqqin lahum biniyami dan kami sama sekali daripada kebenaran kami tidak tidur. Mukirrina bitaksiri tapi kami juga merasakan banyak kekurangan pada diri kami. An sya'wi majdihim dari sangat tinggi dari tingginya kemuliaan mereka kami sangat jauh. Wa husni masaihim dan sangat baiknya usaha mereka bikul lima kami dari setiap makom. Walakin Nahum abauna tapi mereka itu adalah orang tua kita wa usuluna asal usul kita wa salafuna dan salaf kita mimma madu bisalami daripada orang dahulu yang telah melewatkan dalam keadaan selamat wa taraja bi jama'atin min al-akabir Zuzuh wal irfan dan banyak keluar daripada beliau orang-orang yang besar mempunyai kezuhutan dan kemakrifatan minhum auladu al arba'ah anaknya yang empat itu siapa Alwi al Hafiz Abdullah wa Ahmad wa Ali wali Sayyidina uh, pergi saya Habib Muhammad saya belum berdebat punya anak dengan Ali Ali ini ayahnya saya Habib Badar wa Syekh Arifin al-Masyhur Sa'duddin Muhammad bin Ali al Makbul bin Syahr itu pula Sa'ad seorang masyaikh itu juga muridnya والإمام علي بن عبد الله الضفار الضفاريان والشيخ شالم بن فدر والشيخ علي بن أحمد بن مروان والقاضي أحمد بن محمد بن عيسى والشيخ علي بن محمد الخطيب صاحب الوائل هكذا ذكره سيد محمد بن أبي بكر الشلي في في المشروع الراوي وسبق في ترجمته نقلا عن الشيخ علي بن أبي بكر في كتابه البرقة أن ممن أخذ عنه الشيخ سعد بن علي والشيخ علي بن عبد الله عبد الضفريان فقالوا سيدنا نادم رضي الله عنه إلى أن قال الله سبحانه وتعالى Amin.